Thank you. Bye. apa? Ada di Al-Quran sama hadis ganja? Tidak ada. Sabu-sabu ada? Tidak ada. Ekstasi ada hukumnya? Tidak ada. Pelkoblo ada hukumnya di Al-Quran sama hadis? Tidak ada hukumnya semuanya itu. Yang ada hukumnya cuma satu, khomer. Berarti kalau kita ikut Al-Quran sama hadis, tidak apa-apa ganja. Tidak ada dalilnya. Di Al-Quran tidak melarang meminum ganja, berarti boleh kita meminum ganja. Kalau mau gaya lewat Al-Quran sama hadis langsung. Tapi para ulama itu buat rumusan hukum. Khomer diharamkan di Al-Quran. Kenapa kok khomer diharamkan dalam Al-Quran? Karena khomer memabukkan. Nah, ada ilatnya, ada karenanya, alasannya. Khomer memabukkan, makanya diharamkan. Berarti semua hal yang memabukkan itu diharamkan hukumnya. Itu kita bisa paham seperti itu, itu lewat para ulama. Coba kita bayangkan kacunya seperti apa kalau setiap orang berhak ngambil hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis. Kira-kira semerawutnya itu seperti apa? Kacau luar biasa. Masalah kiblat aja. Masalah yang lain-lainnya banyak. Kiblat dulu ke Baitul Maqdis. Ada hadisnya. Kiblat ke Baitul Maqdis. Kemudian dipindah ke Ka'bah. Kalau orang berdasarkan menurut saya berdasarkan hadis, kiblat itu yang betul ke Baitul Maqdis. Dia nggak baca ayatnya kalau kiblat itu sudah dipindah ke Ka'bah. Kira-kira sesat apa enggak? Sesat. Jadi tiga hal ini harus selalu berkaitan. Al-Quran, hadis dan para ulama, tiga hal ini. Harus selalu berkaitan. Nah, ulama ini berfungsi sebagai guru yang akan mengantarkan kita kepada Allah dan Rasulullah. Nah, kalau kita itu menyadari bahwasanya ilmunya kita itu kurang, ilmunya kita itu tipis, mepet-mepet ilmunya kita, jangan sering-sering ngeritik ulama. Ini di madhab ini dikatakan hukumnya haram, tapi kalau menurut pendapat saya mestinya hukumnya halal, misalkan seperti itu. Nah ini kita bukan levelnya ngeritik para ulama itu. Kayak tadi kita kalau jadi penumpang, ada supirnya, mau kemana Surabaya itu kita nurut sekalipun tidak sama dengan peta itu kita nurut kok kenapa dia sudah sampai kalau urusan naik mobil ke Surabaya aja kita mau nurut apalagi urusan kepada Allah mestinya kita juga harus nurut tadi jadi poin pokok itu Allah yaitu Al-Quran, hadis dan para ulama' Berarti kita tahu kita harus mengambil ilmu itu dari para ulama. Nah, para ulama itu pun juga harus diseleksi lagi. Ada ulama yang baik, juga ada ulama yang buruk. Ada orang berpenampilan seperti ulama tapi dia bukan ulama. Ada orang berpenampilan pakai surban, pakai imamah tapi dia bukan ulama. Banyak. Harus diseleksi lagi. Ulama itu ada kriterianya. Ulama itu ada kriterianya. Ada di Al-Qur'an. Oh, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya Allah yaitu para ulama yang takut sama Allah. Selain para ulama nggak tahu caranya takut kepada Allah itu gimana. Jadi para ulama yang takut kepada Allah yang ilmunya mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Itu yang kita ikuti. Kalau ada ulama ngajarkan ajaran yang ngawur-ngawur yang enggak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, ya kita tolak ajarannya. Kita kalau mau tahu ajaran itu benar apa enggak, gini aja yang membawa Islam itu sampai ke Pulau Jawa para wali songo kan para wali songo itu membawa ajaran Islam sampai ke Pulau Jawa dan ini para wali songo itu mengajarkan Islam dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah kalau ada yang baru-baru masuk ke daerah Indonesia kemudian bertentangan dengan ajarannya para wali songo ya berarti ajaran ini yang perlu dipertanyakan jadi kita ikuti para ulama juga kita kalau lihat cerita cerita santri-santri zaman dulu itu itu taat-taatnya sama kiainya itu luar biasa Disuruh apapun sama kiainya itu nurut santri-santri zaman dulu. Bahkan pernah diceritakan suatu ketika itu ada orang mau berguru. Ceritakan di sini yaitu Al Habib Ali bin Abdullah As-Sagaf. Beliau itu mau berguru dengan ulama di daerah India. Beliau itu tinggalnya di kota Yaman. Kemudian mau berguru dengan ulama yang bernama Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus yang tinggal di India. Ini Habib Ali ini jalan berangkat dari rumahnya ke tempatnya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Kebetulan namanya sama. Yang muridnya Ali bin Abdullah Segaf, yang gurunya Ali bin Abdullah Al-Idrus. Kebetulan namanya sama yang muridnya ini yang Asegaf ini jalan sampai menempuh perjalanan sampai akhirnya bisa ke tempat tujuannya yaitu India sampainya ada di India cari cari cari mana rumahnya guruku Habib Ali bin Abdullah Al Idrus ini dapat oh ternyata rumahnya di sini saya datangi Ketuk pintunya ternyata di rumah itu sedang ada acara makan-makan. Diketuk pintunya. Ditanya, siapa itu? Bukain itu muridnya, muridnya. Siapa yang ada di depan pintu? Itu ada di depan pintu Ali bin Abdullah Asgaf dari Yaman. Tutup pintunya. Jangan, dikasih jangan, jangan dibukakan pintunya. Biarkan aja nunggu di luar. bisu makan. Ini si murid ini, calon murid ini nunggu ini memang nurutnya yang mau cari ilmu ya. Mau cari ilmu, cari guru beneran. Nunggu di depan, di bawah. Sampai akhirnya selesai makan ditanya, lihat orang itu masih ada di bawah enggak tamunya itu? Dilihat sama muridnya, masih ada di bawah. Ya sudah, ini air koboan seramkan sama dia. Air koboan diseramkan sama dia. Ini guru zaman dulu loh ya. Nah, kalau ada guru zaman sekarang nyiram air kobokan ya tidak beres berarti gurunya. Ini guru zaman dulu memang kualitas ilmunya, kewaliannya sudah teruji. Guru zaman sekarang jangan ada yang coba-coba niru. Kualitas ilmunya belum teruji, kualitas imannya belum teruji. Kadang-kadang ngasih ujian sama muridnya nggak masuk akal. Itu pernah waktu itu ada guru ngasih tes sama muridnya, suruh jalan dari Jakarta suruh ziarah ke Masjid Riyad Solo waktu itu di zaman almarhum Habib Anis itu Habib Anis tahu muridnya itu disuruh jalan nggak pakai alas kaki nggak perlu pakai alas kaki dari Jakarta sampai ziarah di Solo kata Habib marah-marah Habib Anis bilang sama guru kamu guru kamu yang suruh jalan ke sini sudah zamannya sekarang itu model-model begitu. Ini saya ngisahkan ulama-ulama yang dulu gimana perjuangannya untuk mencari guru. Disiram air koboan. Itu kalau kita gimana? Ya sudah ya, pisuan dari A sampai Z keluar semuanya. Kebun binatang itu sudah kita daftar, kita sebutkan semuanya mungkin. Nah ini murid zaman dulu diem aja malah khusnudon muridnya ini ini mesti ada barokahnya ini guru saya nyiramkan ini pasti berkah ini Khusnudon akhirnya dilihat dites ternyata nggak lama misi tetap di bawah akhirnya dipersilahkan untuk masuk dan boleh untuk menjadi muridnya nah ini ulama zaman dulu perjuangannya untuk mencari guru itu betul-betul perjuangan yang benar manusia itu juga butuh guru. Orang itu kadang kalau nggak pakai guru itu banyak kelirunya. Pernah ada suatu ketika ada orang baca kitab. Ini kan kita kalau membaca kitab itu baca kitab sendiri boleh. Tapi kalau ada yang janggal, kita tanyakan sama guru. Harus. Katakan man syekhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min Barang siapa yang gurunya itu kitabnya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya Jadi baca kitab sendiri itu boleh, tapi tetap harus ditanyakan kepada guru. Waktu itu ada orang baca, baca hadis, baca kata asar, asar pendapatnya para ulama. Harusnya apa? Al-habbatus sauda shifaun min kullida habatus sauda jinten hitam itu obat dari segala penyakit kok mungkin salah cetak atau kejatuhan apa tulisannya bukan al habatus sauda tapi apa al hayatus sauda tahu kalau habatus sauda itu jinten hitam tapi kalau hayatus sauda ular hitam ular hitam obat dari segala penyakit. Akhirnya dimakan mentah-mentah ular hitamnya. Ular dimakan ada racunnya, meninggal dia. Setelah itu dilihat ternyata di kitabnya itu keliru. al hayatu sauda syifaun min Ular hitam itu obat dari segala penyakit. Padahal mestinya habatus sauda jintan hitam itu obat daripada segala penyakit. Masih ada lagi, ada orang, seorang kiai atau seorang ustadz, itu setiap sholat, itu mesti dia bawa peso sama tikus. Bingung kan? Ini kok mesti bawa peso sama peso sama tikus. Kenapa? Ketika ditanya diselidiki, kan ada orang kalau mau sholat itu harus ma'as sakinah wal wakor. Ma'as wal wakor. Yang dia pahami keliru. Ma'as dibaca sama dia ma'as Sikin itu peso. Jadi kalau sholat setiap hari bawa peso terus ditaruh di, di depannya seperti itu. Ini keliru. Kenapa? Karena dia cuma berusaha memahami tanpa ada guru yang membimbing. Di antara lagi butuhnya kita kepada guru. Kita itu harus ada orang yang mengingatkan kita tentang aib diri kita. Ini aja. Kalau ada ludahnya orang lain jatuh kena ke kaki kita. Gimana kita? Jijik kan? Kalau ludah kita sendiri gimana? Biasa tinggal siram air aja. Nah, kita itu kalau melihat aibnya orang lain kita itu wah orang itu berbuat begini, sukanya begini, berbuat begini, begini, begini. Kita merasa jijik sama aibnya orang lain. Tapi sama aib kita sendiri kita itu nggak pernah ngelihat. Nah butuhnya kita terhadap guru yang membimbing itu guru yang bisa mengingatkan kita kalau kita itu punya banyak kekurangan. Kamu punya aib begini, rubah sikapmu. Kamu punya kesalahan begini, benarkan kesalahanmu. Itu di titik itu kita butuh kepada guru. Jadi guru itu penting. Juga kalau sudah kita mau mencari guru, jangan sampai salah di dalam mencari guru. Jadi guru Cari guru itu yang bisa ngasih ilmu dengan ucapan dan perbuatan, jangan cuma cari guru yang bisa ngasih ilmu hanya dengan ucapan bukan dengan perbuatan. Kemudian ketika kita itu jadi seorang murid, hendaknya kita itu ngambil ilmu dari ucapan guru kita dan juga ngambil ilmu dari perbuatannya guru kita. Jangan kita itu sering ngaku-ngaku baru datang pengajian di tempatnya Kiai Fulan sekali langsung kemana gembar-gembar saya ini muridnya Kiai Fulan padahal datang pengajiannya seumur hidup cuma sekali wah saya itu muridnya deket saya padahal cuma datang pengajiannya itu cuma sekali atau yang terkadang orang-orang itu sering ngomong ini adalah murabi saya ya murabi itu nggak gampang bukan kata-kata yang gampang murabi itu gurunya itu belum bilang kalau kamu, saya itu murabinya kamu muridnya sudah ngaku-ngaku guru itu adalah murabi saya tidak bisa seperti ini status murabi ini nggak bisa gampang harus memang orang-orang yang betul-betul pas betul-betul berkompeten untuk itu betul-betul memiliki kualitas untuk jadi murabi nah, masalahnya orang sekarang ini sering ngaku-ngaku ngaku-ngaku muridnya fulan, ngaku-ngaku gurunya kadang-kadang. Nah, kita sebagai murid kita ambil ilmu itu dari perbuatan dan juga dari ucapan guru. Ketika guru mengucapkan, kita ambil ilmunya. Ketika guru itu berbuat, kita pahami. Kita pelajari perbuatannya. Kenapa kok guru saya berbuat demikian? Jangan kita banyak protes. Kita pelajari, oh ternyata hikmahnya begini. Oh ternyata hikmahnya begini. Oh ternyata maksudnya berbuat seperti ini adalah untuk tujuan yang ini. Nah, itu. Seorang murid yang baik itu semangat. Cari ilmu itu semangat. Juga ketika kita punya guru atau ketika ada seorang ulama yang berbuat tapi perbuatannya itu kita hukumi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis atau dengan hukum-hukum fikih maka sikap kita sebaiknya jangan kita tiru tapi juga jangan kita ini su'udhan mungkin menurut kita dari madhab syafi'i haram tapi mungkin beliau punya pemikiran di madhab yang lain ketika kita melihat menyaksikan seorang ulama orang yang sudah dikenal ini sebagai seorang wali atau sebagai seorang ulama kok berbuat bertentangan dengan hukum-hukum fikih jangan kita langsung suudon juga jangan kita tiru kalau kita mau niru kita bukan kelasnya tapi kalau kita mau suudon takutnya dia punya dalil yang memperbolehkan contohnya ada seorang ulama itu dia kalau sholat asar itu pasti jam 5 sore gitu, mepet-mepet sama maghrib. Muridnya heran, kenapa? Kok bisa sampai demikian? Mestinya sholat yang paling abdul itu sholat yang ada di awal waktu ya kan? Sholat yang ada di awal waktu ini yang paling abdul. Tapi ini kok ada seorang ulama sholatnya itu mesti mepet dengan maghrib. Kenapa? Ini muridnya nggak nggak berani tanya ada ya. Setelah diselidiki ternyata memang ada pendapat di madhab yang lain menyatakan masuknya waktu asar itu ya mulai mepet dengan maghrib itu baru masuk waktu asar di madhab yang lain. Jadi ulama itu kepengen semua perbuatannya itu sah di semua madhab. Ada yang seperti itu. Terus jangan kita tiru loh ya. Kita kan madhab syafi'i, sholat asar di awal waktu itu yang paling afdol. Nah, jadi terkadang ada orang-orang soleh itu mereka punya hukum. Mereka tahu hukumnya begini, tahu hukumnya begini. Kita jangan su'udhan, juga jangan kita tiru. Tapi kalau misalkan ada orang ngakunya wali kok sering berbuat maksiat, ya berarti status kewaliannya itu perlu diragukan ngakunya wali tapi tidak pernah sholat misalkan ya tidak benar berarti ini status kewaliannya dia ini perlu diragukan ngakunya wali tapi Ramadan siang-siang makan ya ini status kewaliannya ini perlu diragukan jangan gampang percaya jadi intinya orang alim yang sempurna itu orang yang mengajar dengan ucapannya dan juga dengan perbuatannya. Murid yang sempurna itu murid yang bisa mengambil ilmu dengan ucapannya dan juga dengan perbuatannya. Diceritakan pernah ada seorang murid. Seorang murid ini miskin. Miskin kemudian punya anak empat perempuan semua kalau punya anak laki kan enak kan bisa kerja dewasa bisa kerja ini punya anak perempuan sudah dewasa belum ada yang ngelamar sampai sekarang dan dia kerjanya mati-matian untuk menghidupi anaknya ini orang miskin ini bingung gimana ini saya harus berbuat apa anak perempuannya juga anak perempuan yang soleha Jangankan keluar ke teras depan rumah, keluar rumah itu jarang. Jarang sekali keluar rumah. Hidupnya cuma di rumah terus. Tapi anak perempuan empat ini cantik-cantik semuanya. Jadi orang miskin punya anak empat perempuan cantik. Kemudian anaknya ini solehah nggak pernah keluar rumah. Orang miskinnya ini bingung Kenapa sampai sekarang anaknya ini belum ada yang ngelamar? Tentunya beban. Orang tua itu kalau sudah punya anak, umur anaknya itu sampai 30 tahun misalkan belum menikah, itu buat seorang orang tua itu beban itu. Akhirnya dia bingung gimana, saya ini hidup sudah miskin, kerja pontang panting cari uang kadang cukup untuk makan kadang nggak cukup kadang harus utang Akhirnya dia bingung datang lapor sama gurunya. Guru, saya ini punya anak empat perempuan kok belum ada yang ngelamar. Saya ini orang miskin. Anak saya juga banyak empat orang ini harus saya hidupi terus. Gimana yang harus saya lakukan ini guru? Saya sudah bingung, sudah buntu ini jalan berpikir saya ini. Apa yang harus saya lakukan? Kata gurunya gampang. Kamu mau semua masalah kamu beres. Mau guru. Tapi harus nurut. Iya guru, apapun perintahnya saya nurut. Betul nurut? Iya. Bakaran rumahmu. Perintahnya sadis kan? Obongan rumahmu. Suruh bakar rumahnya. Ini kalau santri-santri yang imannya tidak kuat mesti mikir ini. Waduh, sudah miskin suruh bakar rumah, terus mau tinggal di mana ini? Tapi ini juga santri yang yakinnya kuat, guru yang memang sudah hebat. Jangan ditiru sampai kok ada orang-orang sekarang bakar rumahmu. Jangan sampai bakar. Ya bangkrut malahan. Tapi ini guru yang memang hebat ini. Akhirnya sudah pulang ke rumah beli ambil bensin ambil minyak pet semuanya disiramkan dibakar rumahnya anaknya diungsikan keluar bos kebakar rumahnya Pak rumahnya anak-anaknya semuanya keluar tetangganya semuanya datang kan berusaha untuk memadamkan api ketika tetangga-tetangganya itu lihat anaknya ini ternyata cantik-cantik apinya belum padam, anaknya ngempat sudah laku semuanya. Jadi sama madam pun itu anaknya nomor satu tuh buat saya ya, semua saya lamar. Yang satu gitu terus. Akhirnya kebetulan anak empat ini perempuan ini dapat suami semuanya orang kaya. Dilamar anaknya, suami dari anak yang pertama bangunkan rumah. Suami dari anak yang kedua bangunkan toko Suami dari anak yang ketiga berangkatkan haji dan umroh. Suami dari anak yang keempat ngajak jalan-jalan keliling-keliling. Wah, ini langsung mikir, wah ini betul ini ucapannya guru. Sekarang rumahnya baru bagus, punya toko, bisa haji, bisa jalan-jalan. Ini kalau tahu gini, coba saya punya anak sebelas juga tidak masalah ini. Kenapa kok saya cuma punya anak empat aja? Kalau perlu anaknya sebelas gak ada masalah. Kalau dapat mantu-mantunya itu yang seperti ini. Nah, ini semuanya karena taat kepada guru. Ini cerita cuma kisah. Ini memang terjadi kisah ini ada di Hadramut, memang terjadi. Cuma ini ulamanya juga ulama yang hebat. Jangan terus akhirnya ada orang nyuruh bakar rumah kita nurut ya hancur, bangkrut semuanya. Bukan punya toko malah punya utang akhirnya. Nah, semuanya kisah Tarma tadi ini menunjukkan bahwasannya ulama yang baik itu adalah ulama yang takut kepada Allah, yang mengajar dengan ucapan, yang mengajar dengan perbuatan dan santri yang baik adalah santri yang bisa mengambil ilmu dengan perbuatan gurunya dan juga bisa mengambil ilmu daripada ucapan gurunya.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 بيان مديت كفي عسى تحسر كرام أحيان تحسر كرام الكرامة بها ندرك نعيم الجنان في صحبة المصطفى أحمد خير إنس وجان المصطفى الزين جدف كل زيان أشرف نبي قد بلغ في القرب أعلى مكان جدي الذي عند ذكر له طيب الزمان يا سيد الرسل يا طه الأمان الأمان يا سيد الرسل يا بنظرة منك في كل آن بالباب قد قمت وانت ذخر لي والكنان جارك من الهم والبلوى الامتحان أشكو إليك الضنف الذوع في الجسم بان مقدر على الابتلاء ولا الحمود ضراها لي عند شرب الدنا واحضر مع القوم في حاني صفا خير حان وانظر محمد واشهد جماله عيان ويا أن شريحنا الخواطر والكرامة تبان ربي استجيب دعوتي واحفظ علي حيث كان واجعل من حزب خير الخالق في كل شان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 wa ahli bi'adi ajma'in wa alimatil mustahidin wa muhsirin wal muharithin wal musunni bil kutubin nafi'ah ajma'in wa salmih numin Sayyidina al-imam al muhajirin Allah Ahmad bin Isa al habib Abdillah bin Ahmad bin Isa al habib Nasruddin al-Zad al ustaz al-Adam al-Fakih al-muqaddam Muhammad bin Ali ba'alwi thumma lairul habib Nasruddin al-Zad al-Syekh Rahman bin Muhammad al-Sikaf al habib Abu Bakar Sakran wa habib Ali bin Abu Bakar Sakran wa habib Abdullah bin Abu Abdullah Zuzal Akbar wal Habib Bagar Ani Suma Lairul Habib Nafakarul Jud Syekh Bagar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad Al Habsyi wal Habib Abdurrahman Al Jufri wal Arsi Suma Habib Yusuf bin Abid Al Hasani Suma Lairul Habib Kutubul Anfas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atas Syekh Halim bin Abdullah Baros Suma Lairul Habib Kutubul Irsyad wa Ghadil Bad wal Bilad Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad wal Habib Ali bin Abdullah Lidrus wal Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi wal Habib Ali bin Abdullah zakaf Suma Lairul Habib Segaf bin Muhammad Segaf Jami' Olado Suma Lairul Habib Hasan bin Shalih Al Bahdur wal Habib Abdullah bin Husain bin tohir wal Habib Habib Bakar bin Abdullah bin Talib al Atas sama lahir bin Habib Nasadin al Zad al Habib Muhsin bin Alwi Asika wal Habib Nagur batana Muhammad Anis bin Alwi al Habsi wal Habib eh, Ustaz Nasib bin Tuhan Asika wal Habib Saleh bin Ahmad Asika wa usuli mufuri matrimidatihi wa masyahim wa ikhwal bin ajma'in sama ila al wa ahadihil baldah wa masyahidil jihah bihagihim anallahu asrahum inda Allah wa anallahu yaj'aluna minal ladina sami'unal qawla fayatabi'una sana wa anallahu yaftahu alaina wa ala auladina fituhal arifin wa yafaqihanna wa iyahum fid wa yahdina wa iyyahum ila sabil wa yu'allimu ta'wil ويجعل سيدنا محمدا لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يتولى يتولى أمرنا ويحسن أخلاقنا ويسيء أرزاقنا ويشفي مرضانا ويعفي مبتلانا ويزاد ويدنا التقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا دينا الدنيا بالميسرة ودينا دينا الآخرة بالمغفرة ويهب لنا وإياهما وهب لكم للرجال من العلوم والعمل والأخلاق والنيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا